Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, Ustaz. Ayakallah. Insyaallah pindah lah. lah. Iya pindah. Nanti. Insya Allah ikhwah udah siap, Ustaz. Nah. Baik, bisa dimulai? Kita mulai ya. ya Bismillahirrahmanirrahim.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 Ayo ikhwah rahimani wa rahmatullah Alhamdulillah di malam hari ini kita di eh, hari Kamis 26 Rabiul Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 Oktober 2023 kembali kita melanjutkan kajian Syarhus Sunnah karya Imam Abu ya, ya. Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari yang wafat pada tahun 329 Hijriah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca pernyataan beliau dalam mentahdir al-bid'ah yang beliau tegaskan bahwa walaupun itu merupakan sigarul bid'ah, maka tetap kita harus waspada. Wahdar sigarul muhdatsat minal umur. Fa inna sigarul bid'ah ta'ud hatta tasira kibaran. Ya. Tapi ingatkan waspada wahdar sigarul muhdatsati minal umur. Perkara-perkara sigar, perkara-perkara baru walaupun sigar Kenapa? Karena sigarul bidah itu akan terus berulang hingga menjadi besar. Ini peringatan dari Syekh, dari muallif bahwa kita jangan mengentengkan permasalahan bid'ah walaupun itu kecil, walaupun terkesan remeh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Iyakum wa muhaqqiratiz dzunub, fa innahunna yastami'an yastami'na 'ala rajuli hatta yuhlika yuhlikannahu." Waspadalah kalian dari dosa-dosa yang remeh, yang kecil, muhaqqirati dzunub. Karena dosa-dosa kecil yang remeh itu akan terus berkumpul terkumpul pada diri seseorang hingga membuatnya binasa. Maka sebagaimana kata Al-Allamah Rabi Al-Madkhali hafizahullah, fa in kanatil ma'siyatu fa in kanatil ma'siyatu saghirah tajurru ila akbari minha fal bid'atu min babi aula. Ya, kalau bid maksiat yang kecil itu akan terus menjadi besar, maka bid'ah pun min babi aula. Ya. Dimulai dari yang kecil, yang kecil dan akan kemudian menjadi besar. Ya, menarik mendatangkan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Taib itu adalah pelajaran yang telah lalu yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Maka kemudian sekarang qala al-muallif rahimahullah fanzur rahimakallah kulla kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassah fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam atau ahadun minal ulama fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak fatamassak bih wala tujawizhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar Kata beliau, maka perhatikanlah, semoga Allah merahmatimu semua orang yang engkau dengar ucapannya dari penduduk orang-orang yang zaman denganmu khususnya. Ya, perhatikan semua orang yang engkau dengar ucapannya dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya. Fala ta'jalan. Maka janganlah engkau terburu-buru. Ya, Syekh mengajari kita untuk tidak terburu-buru. Namun pelan-pelan, hati-hati, waspada, tasabbut. Ya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tanzur. Dan jangan sekali-kali kamu masuk ya pada satu pun dari ucapan-ucapan itu sampai engkau bertanya dan engkau teliti apakah di situ telah berbicara seorang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau seorang dari kalangan ulama? Ya. Ini pertanyaanmu, ini yang perlu engkau perhatikan dan engkau teliti. Apakah ada dalam permasalahan itu salah seorang dari sahabat yang berbicara? Atau salah seorang dari kalangan ulama? Fa'in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih. Kalau kamu mendapati di situ ada asar dari para sahabat, atau seorang dari sahabat atau dari ulama, maka peganglah. Ya, pegang teguhlah itu dan jangan engkau melampauinya karena sesuatu apapun. Ya, jangan engkau memilih sesuatu yang lain yang membuatmu terjatuh dalam neraka. Ayol ikhwah rahimani warahmakumullah. Di sini Syekh Al-Muallif Al-Imamul Barbahari rahimahullah mengingatkan dan meng bimbing kita untuk jangan terburu-buru ya dalam setiap ucapan yang engkau dengar dari umat manusia terkhusus di masa-masa sekarang semakin ta'akhur az-zaman semakin zaman itu belakangan maka hati-hati dan khusus pula ketika banyak orang-orang yang berani berbicara, berani berfatwa, ya, dan menisbahkan diri kepada ilmu. Ya. Lebih lagi ketika kondisi seperti sekarang wasailul i'lam semakin meluas, media-media massa, demikian pula media-media sosial semakin meluas, maka jangan atau tidak tidak setiap orang berbicara kemudian kita ikuti. Namun Syekh memperhatikan jangan terburu-buru. Ya. Ya, jangan terburu-buru. Nah, namun perhatikan dan teliti ucapan itu. Ya. Terkhusus ya ikhwah di zaman seperti ini yang semakin meluas. Ya, wasail i'lam ya. E, media-media massa dan termasuk media-media sosial sehingga semua berani bicara atas nama ilmu, atas nama agama. Ya. Orang yang tersesat pun, orang yang menyimpan pun, orang yang menyimpang karena dia berani bicara, bisa memoles ucapannya. Ya, mereka mereka pun berani berbicara dengan nama agama, atas nama agama di channel-channel di channel-channel siaran televisi ya ataupun di media-media yang lainnya sehingga al-khatar azim jiddan. Bahayanya sangat besar. Bahaya sangat besar. Ya, maka hendaklah kita juga meneliti. Hendaklah kita bertasabut khususnya apabila orang-orang itu tidak kita kenal siapa dia. Ya. Nah, kita harus mengenal siapa orang ini. Nah, dari mana pemikirannya datang? Ya Dari mana sandarannya? Apa sandaran dia? Apa dalilnya? Apakah ada dalil dari Al-Quran was sunnah? Dan dari mana orang tersebut belajar? Ya. Dari mana dia mengambil ilmu? Ya. Ini semua perkara-perkara yang harus kita teliti. Ya. Kita tasabut, kita cross check terkhusus di zaman ini. Ya. Sehingga tidak semua orang yang bicara walaupun dia fasih, pandai bicara, ya, pandai berdalil. Nah, kemudian serta merta kita terima. Ya, serta merta kita terima. Lah, jangan sampai kita tertipu. Ya, jangan sampai kita tertipu. Ayol ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Karena itu Syekh Saleh Al-Fauzan dalam syarahnya dalam menjelaskan ucapan beliau, "Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassah fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi syai'in minhu." Maka perhatikan setiap yang berbicara, setiap engkau dengar ucapannya, dari orang-orang yang sezaman denganmu khususnya jangan engkau terburu-buru dan jangan engkau langsung masuk ya pada pembicaraan atau ucapan dia sedikit pun nah kata Syekh Salih Fauzan hafizahullah hadza fi waqtil muallif ya ini dia ucapkan di zaman beliau di zaman muallif yang mana muallif ini ya yakadu yakunu mu'asiran lil Imam Ahmad, hampir semasa dengan Imam Ahmad. Di annahu min talami talamidhi. Karena beliau dari kalangan murid-muridnya beliau, murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Nah, itu beliau sudah mengatakan la ta'j la ta'jal fi qabul kalam ahli zamanika hatta tatasabbat minhu. Jangan engkau terburu-buru menerima ucapan orang di masamu. Ya. Di masa siapa? Ketika mu'alif bicara ini tentu di masa mu'alif. Ya. Di masa beliau. Di masa murid-muridnya alimam Ahmad. Jangan kau terburu menerimanya sampai tatasabat minhu. Engkau bertasabut, Engkau memeriksa ulang. Engkau meneliti ulang. Aina huwa min asrin al-an. Maka gimana? Kata Syekh Salih Fauzan. Gimana sekarang kalau di masa kita saat ini, sekarang ini asrul ahwa wa asrul jahal wa asrul ikhtilatil alim ba'dihim bi ba'd. Ya. Masa yang penuh hawa nafsu, ya penuh kebodohan, tercampur ya alim dengan yang bukan alim hatta asbaha yamuju bil fitan wasyurur wal afkar hingga ya penuh ombak ya badai fitnah kejelekan dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang wal aduwul an yuridu qalbaddin ra'san ala ala aqibin ya. dan musuh-musuh Islam musuh-musuh agama saat ini menginginkan untuk membalik agama ini ra'san ala aqabin yakni 180 derajat ya mereka menginginkan kita mengikuti mereka, musuh-musuh itu, kita membebek pada musuh-musuh itu. Itu yang mereka inginkan. Ya. Dan mereka menebarkan pemikiran-pemikiran mereka kepada tengah-tengah kaum muslimin. Ke tengah-tengah kaum muslimin menjajakan pemikiran mereka, demokrasi, liberalisme, dan bagai lain sebagainya. Demikian pula musuh dari kalangan ahlul ahwa, ahlul bidah, Ya. Mereka menjajakan, menawarkan berbagai penyimpangan-penyimpangannya. Ya. Maka beliau mengingatkan fa'alaina an natasabbat fi hadzal amr. Kita harus bertasabbut, mengecek semua itu. Wa natawaqqaf an katsir minal umur dan menuntut kita untuk bertawakuf di banyak urusan. Karena apa? Kita harus meneri, mengeceknya sementara kadang kita kesulitan kita nggak tahu mana ilmunya, apa dasarnya sehingga menuntut kita untuk tawakuf tidak bisa atau kita terpaksa untuk tawakuf karena kita masih perlu belajar ya perlu memeriksa ya, sedemikian dahsyat fitnah di masa ini wa annuqbila ala tafahumi kalamillahi wa kalam rasulihi wa natafaqqahu fi dinillahi azza wa jal yang menuntut kita untuk benar-benar memahami kalam Allah dalam kalam Rasulnya ya dan kita harus benar-benar mendalami ilmu agama Allah Ta'ala ini maka kata Syekh fal fiqhu maka memahami agama ini secara mendalam ya fiqih ismatun minal fitan itu terdapat jaminan keamanan dari fitnah wal fiqih wal fahm ya qad insan al hifzi lakin laisa indahu fahmun. Ya, jadi seseorang hafalannya banyak namun dia nggak memiliki faham, nggak memiliki fikih. Ya, fayakun huwa wal ami sawa sehingga membuat dia ya, yang banyak hafalannya itu dengan orang yang ami nggak berilmu menjadi sama. Bal rubama yakunul ami ahsan minhu li'annahu yatawaqqaf. Dan bisa jadi seorang bahkan bisa jadi seorang yang ami yang nggak berilmu itu lebih baik dari dia. Kenapa? Karena dia bisa diam, bisa berhenti, ya, nggak ikut-ikutan. Wa ya'rifu jahlahu dan dia tahu kalau dirinya jahil. Wahada hadza la ya'rifu annahu jahil. Sementara orang tadi yang merasa banyak hafalannya, ya, nggak nggak tahu, nggak merasa kalau dirinya jahil. Sehingga Syekh mengatakan, laisatil mas'alu kasrata hifzin atau kasrata kalamin. Sehingga masalahnya bukan sekedar banyak hafalan atau banyak bicara. Al-mas'alatu mas'alatu fikhin. Namun masalahnya adalah masalah fikih. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin au amin sami'. Bisa jadi seorang yang afwan, rubba muballighin au amin sami'. Jadi orang yang disampaikan riwayat hadis itu padanya lebih faham daripada yang mendengarnya. Mendengar hadis yang meriwayatkannya. Bisa jadi orang yang mendengar berita lebih faham daripada orang yang mendengar. Ya. ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena dia orang yang mendengar itu sekedar menukil, sekedar membawa berita, namun dia bukan faqih. Ya. Sementara orang yang disampaikan berita itu padanya memiliki fikih ya sehingga bisa bisa memahami. Nah, maka kata Syekh fal fiqhu hibatun min Allah, yu'tiha Allah may yasha'u min ibadih. Fikih itu anugerah dari Allah taala. Allah akan memberikan kepada barang siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Nah, Walakin idza istaghallaha wa nammaha intafa'a biha wa in ahmalaha da'at. Namun kalau dia pergunakan sebaik-baiknya dan dia kembangkan, dia asah fikih itu, maka dia akan terus mendapatkan manfaat. Namun kalau dia sia-siakan fikih itu, ya maka akan fikih yang merupakan anugerah Allah tadi itu, maka kalau dia sia-siakan, maka fikih itu akan sirna, akan hilang, akan lenyap Ayo ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga di sini uh, penting bagi kita untuk tidak terburu-buru menerima, untuk tidak terburu-buru mengikuti. Ya. Setiap ucapan orang-orang yang di masa kita. Nah, maka Syekh menekankan masalah apa? Al-fiqih. Ya al-fiqih. Kita harus memahami, memiliki memahami. Sehingga kita harus apa? Benar-benar mempelajari agama kita. Benar-benar mendalami ya, bertafakuh ya, terhadap agama kita, terhadap ilmu syar'i, ilmu kitab wa ilmu sunnah. Nah, ala makana alaihi salaful ummah. Sehingga kita memiliki mizan ya, untuk menilai hmm, untuk melihat, untuk memeriksa apakah ucapan itu benar ataukah tidak, apakah ucapan itu memiliki sandaran ataukah tidak. Ya, sehingga kita yang sampai kita menerima dari setiap orang yang berbicara, mengikuti setiap orang yang berbicara tidak. Maka Syekh mengingatkan fala uh, muallif mengatakan fala taj fala ta'jalanna wala tadkhulanna fi minhu hatta tas'al wa Jangan kau terburu-buru dan jangan engkau sekali-kali masuk pada sedikit pun dari masalah yang yang dibicarakan itu hatta tas'al wa tanzur sampai engkau bertanya dan memeriksa apakah di situ ada seorang sahabat Nabi yang telah berbicara padanya Syekh Shalal Fauzan menerangkan Hadihi wasiyatun azimah. Ya, ini wasiat yang sangat besar, sangat penting. Idza a'jabaka kalamun min ahadin fid din. Ya, kalau engkau terkagum dengan ucapan dari seseorang dalam urusan agama, bukan urusan dunia ya, urusan agama. Nah, ajabaka kalam fid din, maka fala taj'al, fala ta'jal. Jangan engkau terburu-buru sampai engkau memeriksa. Ya. Apakah ucapan itu muassasun ala haqqin wa adillah? Ditegak apakah ucapan itu ditegakkan di atas kebenaran dan dalil? Au huwa minar ra's wa minal fikir? Atau semat, dia ucapan itu semata-mata dari kepala orang tersebut, dari pikiran dia? Jika seperti ini, ucapan yang sekedar muncul dari pikiran muncul dari kepala, tidak bersandar, tidak ditegakkan di atas hak, tidak ditegakkan di atas dalil, maka yang seperti ini husa, kagusa isail, sail, hanyalah buih seperti buih yang ada di banjir bandang itu. Iya. Utrukhu, maka tinggalkan yang seperti ini. Amma inkana muassasan wa muassalan alal kitab wa sunnah fahada haqqun. Adapun kalau ucapan tadi berdasar dan ditegakkan di atas Alkitab was sunnah maka itu hak fala taj fala ta'ja fala ta'jal fi akhdhil kalam ala awahinihi sehingga engkau jangan terburu-buru mengambil satu ucapan serta merta ya walaupun engkau kagum dengannya merasa itu bagus merasa itu hebat kagum engkau dengan fasahah dan balaghah ya wa quwwatuhu wa jazalatuhu. Engkau kagum dengan kefasihannya, ya, keindahannya di dalam mengemas, ya, kekuatannya di dalam mempengaruhi, ya. Maka kamu jangan buru-buru mengambilnya. Fala ta'jal fihi hatta tantur. Jangan engkau terburu-buru sampai engkau memeriksanya. Wa ta'riduhu alkitab sunnah dan engkau bandingkan dengan Alkitab was sunnah. Demikian pula watang man qalahu. Engkau lihat siapa pengucapnya. Setelah engkau lihat apa ucapannya, apa isi ucapannya, ya. Kau bandingkan, kau periksa berdasarkan Al-Qur'an Al was sunnah. Berikutnya adalah tandur man qalahu. Engkau lihat pula, engkau perhatikan pula siapa yang mengucapkannya. Hal huwa faqih? am laisa bifaqih? Apakah dia seorang yang faqih ataukah bukan faqih? Ya. Orang yang berilmu ataukah tidak? Orang yang memiliki fikih terhadap agama ini ataukah tidak? Hatta tas'al ahlal ilm anhu. Sehingga engkau perlu bertanya kepada para ulama, siapa orang itu? Wa tanzur hal qalahu ahadu minas salaf aw lam yaquluh. Demikian pula Engkau perlu memeriksanya. Apakah yang dia sampaikan, yang dia sebutkan tadi, yang dia kupas tadi itu, yang dia beride dengannya tadi itu, apakah ada salah seorang dari salaf yang mengatakan hal itu? Ataukah para salaf tidak mengatakannya? Ini pun juga perlu engkau periksa, engkau perhatikan, engkau teliti. Ya. Ini yang kata Syekh Wahada mahadzar tumin humarat. Ini yang aku peringatkan berulang kali. Kata Syekh Shalal Fauzan. Ini perkara yang aku peringatkan berulang kali. Aqul la tuhdisu ijtihadin wa ara'an wa aqwalan wa ibaratin lam tusbaku ilaiha. Engkau jangan membuat, memunculkan ijtihad, pendapat, ungkapan-ungkapan yang engkau tidak ada pendahulunya, tidak ada salafnya. Ya, khudhu al qudwata minas salaf wa min kalamis salaf. Maka ambillah teladan itu dari salaf, dari ucapan para salaf. Ya. Walau ataita bi syai'in lam tusbak ilaihi fa innahu yakunu syuzu syudzuzan wa khatarahu akthar min naf'ihi kalau engkau mendatangkan sesuatu ya yang tidak ada pendahulunya, maka itu menjadi suzut, menjadi ganjil, menjadi aneh, ya, nyeleneh dan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka Syekh menegaskan fal kalamu sahabah wal mizan sehingga menjadi tolak ukur adalah kalamus sahabah. Itulah al-mizan, itulah mizan, tolak ukurnya, timbangannya li'annahum talamizu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah para murid Rasul sallallahu alaihi wasallam yunzar qauluhum fil ayah sehingga lihat bagaimana pendapat mereka tentang suatu ayat bimada fassaruha ya. bagaimana mereka menafsirkan ayat itu demikian pula wa fil hadis dalam sebuah hadis lihat bimada syarahuhu Ya. Bagaimana para sahabat mencarahnya? Ta'khud min kalamihim wa tafsirihim. Maka ambil ya ucapan dan tafsir mereka li'annahum aqrabu ilal haqqi mimman jaa ba'dahum. Karena mereka lebih dekat kepada kebenaran dibandingkan generasi yang datang setelahnya. Li'annahum talamidur rasul. Mereka karena mereka murid-murid langsung dari para dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'ut ta'wil wa tafsir minar rasul wa talaqawhu minhu. Mereka mendengar takwil, mendengar tafsir dari Rasul dan menerima tafsir itu langsung dari Nabi. Fahum akrabun nas ilal haq. Nah, sehingga mereka adalah manusia yang paling dekat dengan al-haq. Wala ibrata biqauli man qal inna sahabata la ibrata bihim. Ya. Sehingga kita jangan menganggap orang yang mengatakan tidak <clears throat> kita tidak mem, menganggap ucapan yang menyatakan oleh bahwa sahabat la ibrata bihim. Ada orang yang mengatakan sahabat gak perlu kita hitung. Ya, gak kita anggap. Maka seperti ini ucapan ini kita tolak. Ya. Sehingga mereka berani lancang menyatakan bahwa hum rijal para sahabat rijal wa nahnu rijal kita pun juga rijal ya membandingkan menyamakan menganggap dirinya sederajat ya maka yang seperti ini adalah merendahkan melecehkan para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam <clears throat> yakni sekarang apakah ada di antara para sahabat yang berbicara tentang itu? Karena itu eh, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika beliau berdebat dengan Khawarij dalam rangka menegakkan hujjah sebagaimana beliau karena beliau diutus oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib untuk menegakkan hujah kepada kelompok khawarid sebelum mereka diperangi maka di ucapan pertama yang terlontar dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ya walaisa fikum minhum ahadun dan tidak ada seorang pun dari mereka dari kalangan sahabat di tengah-tengah mereka kalian tak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang di tengah-tengah kalian. Yakni kondisi ini sebagai hujah bahwa mereka menyimpang. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun dari sahabat yang mendukung mereka, setuju dengan tafsir mereka. Ya, tidak ada dari kalangan sahabat. Ini cukup sebagai bukti akan kesesatan suatu pemikiran, suatu manhaj. Kapan itu? Ketika tidak didukung oleh sahabat. Ketika tidak ada sahabat satupun dari sahabat yang se sependapat dengan mereka. Ini sudah cukup menjadi dalil bahwa dia sebagai orang yang sesat, bahwa Khawarij adalah kelompok yang sesat. Au ulama atau engkau perlu tanya Apakah ada di seorang pun dari kalangan ulama yang berbicara? yakni ulama yang mu'tabarin minal a'immah dari kalangan para imam alladzina yasirun ala manhaji sahabati rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka berjalan di atas manhat para sahabat li'annahum humur ruwah anis sahabah karena mereka para ulama itu adalah para perawi dari dari sahabat was sahabatu humur ruwah anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para sahabat itu adalah para perawi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah mizan berikutnya. Mizan pertama adalah sahabat, kemudian yang kedua adalah para ulama yang berjalan di atas manhaj as-sahabah. Fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bih. Kalau engkau mendapati satu asar dari kalangan sahabat atau ulama, maka peganglah ya maka peganglah asar tersebut wala tujawis li syai'in ya yakni la tujawis qaula salaf jangan engkau melampaui melewati menembus melanggar ucapan salaf li ra'yi fulan wa fulan karena pendapatnya si fulan atau tu si fulan mimman ja'a ba'dahum dari kalangan yang datang sepeninggal para salaf itu Wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Demikian pula engkau jangan memilih ya uh, ucapan lain ya engkau tolak ucapan salaf namun engkau pilih ucapan lain pendapat lain ya dari kalangan para mutaakhirin sehingga hal ini bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka li'annaka khalafta tariqatal jannah. Karena engkau telah menyelisihi, ya, melanggar jalan menuju jannah. Yang mana tariqul jannah itu adalah yang Allah katakan alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa yaitu orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Mereka lah sebaik-baik teman. Nah, inilah jalan menuju surga. Nah, adapun yang menyelisihinya, maka berarti adalah cari kunar. Dan Allah telah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan inilah jalanku yang lurus. Sirati, satu jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Maka itulah, ikutilah jalanku yang lurus itu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang akan membuatmu tercerai berai dari jalannya. Jalan Allah satu. Adapun selainnya, maka itu subulun kathirah. Banyak jalan. Ya. Dan di setiap jalan itu ada syaitan. Ya. Wa kullu syaitan lahu sabil. Setiap syaitan ada jalannya. Walahu tarik. Ya, baik dari kalangan syaitan manusia maupun jin. Sehingga jalan-jalan turukun kathirah. Jalannya sangat banyak. Ya. Yang akan menjerumuskan orang yang menempuhnya pada kebingungan. Ya. Ada namun asiratul mustaqim wahid ya tidak ada badannya ikhtilaf nah dan jika engkau menempuhnya maka engkau pasti akan sampai ke surga Allah azza wa jalla ayol ikhwah rahimani warahmukumullah inilah pelajaran manhaj yang diajarkan oleh para ulama kita termasuk di sini oleh al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam menyikapi setiap ucapan yang kita dengar dari orang-orang yang semasa sezaman dengan kita ya maka jangan terburu-buru ya untuk menerimanya jangan serta-merta masuk ke dalamnya ya sampai kita memeriksa dan kita bertanya apakah ada salaf adakah ada sahabat yang mengatakan itu atau salah seorang dari kalangan ulama nah sehingga ya ikhwah rahimani warahmatullah ini merupakan jalan dan tolak ukur yang perlu kita perhatikan. Nah, kita lihat nah, dalam menyikapi eh, perkara-perkara uh, baru yang muncul. Yang dengan ini insya Allah sebagai ismah ya perlindungan bagi kita. Kita akan terjaga, terlindungi ya dari penyimpangan sedini mungkin. Kenapa? Karena kita selalu bertanya, selalu memeriksa, selalu bertasabut. Ya. Apakah di sini ada hujahnya ataukah tidak? Ya. Apakah ada dalilnya ataukah tidak? Nah. Apakah di situ ada pendapat salaf, kaul salaf? Apakah ada kaul ulama? Demikian pula kita periksa siapa yang mengatakan ini. Ya apa dia mengambil ilmu dari siapa juga ini perlu juga kita periksa kita perhatikan dan kita teliti ayo ikhwah rahimani warahmatullah inilah manhaj ya yang perlu kita perhatikan manhaj kita mengajarkan kepada kita prinsip ini barakallahu fikum yang apabila kita menerapkan dan mengamalkannya maka insyaallah ini sebagai salah satu sebab ya untuk terlindunginya kita dari terjerumus ke dalam berbagai fitnah sekaligus merupakan salah satu kunci penting bagi jalan selamat untuk da dari jalan uh, selamat dari fitnah di setiap fitnah yang bakal terjadi maka ini salah satu kunci selamat inilah salah satu kunci terjaga dan terlindunginya seseorang dari berbagai fitnah yang berbahaya tersebut sampai di sini pelajaran kita sebelum ditutup barangkali ada yang mau disampaikan dipersilahkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Naam. Ada nak? Ada suara Zat? Naam, naam. Hoi. Ini ada titipan pertanyaan dari Ikhwah Zat. Iya. Ya. Tapi ini uh, tidak ada kaitannya dengan pelajaran saat jadi titipan pertanyaan dari Ikhwa e, mengenai meruqyah dengan bantuan jin saat Apa itu? Meruqyah orang dengan meminta bantuan jin. Apakah e, atau bagaimana tanggapan mengenai hal ini Ustaz? Meruqyah apa di dengan bantuan jin. Ya nah. Enggak, enggak. Enggak boleh. Kita meruqyah itu untuk mengusir jin itu. Maka kalau kita meruqyah dengan bantuan jin, maka kita seperti orang yang minta tolong atau menghilangkan sihir dengan sihir yang lain. Maka ada haram. Nah, kita meruqyah dengan Al-Qur'an dan kita tidak butuh dengan bantuan jin dan kita jangan justru jangan percaya dengan jin. Ya, kita tidak bisa percaya dengan jin. Nah, seperti itu. Nah, Hatta kita berbicara itu tidak dianjurkan. Kita persedikit <laughs> bicara, jangan banyak bicara dengan jinnya tatkala kita meruqyah kecuali kita usir dia. Ya. Kecuali pembicaraan yang apa? Yang mengusir dia atau mengajak dia bertaubat dari kesalahannya. Nah, dan segera memerintahkan dia untuk keluar. Itu. Tak pak ada pun ucapan tawil ini itu ini itu maka tidak kita terima. Ya kita layani terus kita baca seperti itu. Jangan hiraukan setiap ucapan si jin tadi. Nah, نعم Berarti sebaiknya yang demikian itu atau memang tidak diperbolehkan dalam syariat mengenai merukyah dengan bantuan jin tersebut. Gimana gimana? Jadi bawah. Kalau dari si syariat memang tidak diperbolehkan, Zat. Iya, ketika meruqyah itu nah. dengan benar Hamzah. Iya, tidak boleh. pertanyaan kedua Zat. Iya. Eh, jadi berapa di sini dalam melakukan Jumat masih seperti eh, atau banyak kemungkaran Zat, seperti yang uh, azan dua kali kemudian pakai bilal dan seterusnya. Nah, kira-kira apakah diperbolehkan kita untuk berkhutbah atau ngisi khutbah di sana Zat? Nah, uh, perlu diluruskan untuk azan Jumat dua kali itu bukan kemungkaran, justru itulah sunnah. Hmm. Ya. Yeah untuk ini hmm. azan dua kali itu istilah, istilah sunnah terlepas apa cara penerapan mungkin yang tidak sama persis ya namun kita tidak bisa mengatakan itu penyimpangan apalagi bid'ah anda ya karena justru nah. itulah apa azan dua kali itulah sunnah nah, tinggal perlu uh, cara penerapan yang lebih tepat nah itu untuk azan dua kalinya Adapun selebihnya seperti Bilal, ya. apalagi yang tadi disebutkan Bilal, Naam, ikan itu adalah mungkar, bid'ah, tidak ada. Terus apa lagi tadi? Terus ada doa-doa sebelum uh, sebelum mulai Naam, iya. Saat... Iya, Naam. Itu apa namanya? Itu juga termasuk bid'ah. Maka jika seperti itu, kalau kita diminta khutbah, maka kita harus bersyaratkan. Kita bersyaratkan, uh, eh, saya uh, jika diminta khutbah di situ, maka saya harus uh, mohon ini tidak harus ditiadakan gitu. Jika nggak bisa ya, ana saya mohon maaf, tidak bisa memenuhi begitu. Oh, inam iya, sana. Hmm. Oh, iya, jadi melarang Karena sebelumnya sempat yang kita persyaratkan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang mukhalafah. Itu untuk dihilangkan. <clears throat> ya. Nah, berarti kalau tidak bisa misalkan dari pihak masjid uh, tidak bisa menghilangkan itu, kita tidak boleh khutbah di sana, Zat. Iya, karena kita akan uh, membenarkan kemungkaran itu terjadi kemungkar nah, nah. yang kita mau nggak mau harus mengingkarinya sementara kita nah. untuk mengingkari di tempat tidak mungkin maka kita ingkari sebelum terjadi dengan cara meminta persyaratan tadi nah seperti itu hmm. barakallahu fikum nah jasa melarat iya sekalian masalah Uh, yang terakhir saat dari kami di sini Ustadz. Iya. Uh, mengenai yang pembahasan tadi di pelajaran secara Sunnah, uh, yang jelas kami ketahui sekarang asatizah jumhur itu tidak mampu untuk mendatangkan seorang ulama pun dalam e, permasalahan sekarang ini. Apakah kita dengan hal tersebut boleh mengatakan asatizah salah? Nah, dan itu yang memang disampaikan oleh masyayikh kita bahwa asatizah dalam sekian hal itu salah dan asatizah harus rujuk. Nah, itu hmm. nah namun yang ketika beberapa ihwah yang eh, kami langsung bertanya yang demikian mereka mengatakan ada ulamanya saat, cuma tidak yang hujah dari beberapa asatiza itu saat yang pernah sempat kami dengar apakah dengan demikian itu bisa diterima ucapan mereka saat? Bagaimana mereka ulamanya agak disebutkan gimana? Nah, Ustaz. Jadi mereka beberapa dari mereka itu mengatakan ada, cuma mereka tidak mengatakan karena e, dari ulama tersebut tidak mau ikut campur dalam permasalahan ini. Nah, ya jadi mereka kan diam. Ulamanya enggak. Nah, ulama satu. Mereka. Hatu burhanakum ya. ada, ada alim dan dia sebutkan. Kenapa enggak disebutkan? Kalau kalian tidak bisa menyebutkan, Berarti ada sesuatu di sini. Hati ya, akhi, sebutkan. Yang kedua, alim yang kalian sebutkan tadi, yang kalian nggak mau sebutkan namanya tadi itu, menyatakan tidak mau masuk dalam nah. fitnah ini. Sudah. Berarti dia tidak mau, tidak. Sementara Syekh Al-Bukhari sudah memutuskan ya, akhi. Beliau yang kalian mintai. Syekh Al-Bukhari itu yang dimintai fatwanya dimintai jadi sebagai hakim untuk memutuskan siapa yang minta asatidah itu sendiri dan Syekh Bukhari sudah memutuskan gitu. Nah kalau kalian nggak setuju dengan ini, hati hujahnya. Ya, kalau nggak tanpa hujah pakai itu sifat yang dibenarkan? Apakah itu sifat seorang muslim? Ya, padahal dia yang bertanya, dia yang meminta fatwa, bahkan dia yang menunjuknya sebagai hakim. Memintanya untuk memutuskan. Nah, beliau seorang alim, seorang salah seorang alim minal ulama. Tatkala memutuskan ternyata keputusannya ditolak. Gitu. Apa menolaknya? Boleh seorang semua kullun yukhat min qaulih wa yurad uh, yu'khad wa yurad. Boleh silahkan, tapi bil hujah ya. Ada ada hujahnya. Apa hujahnya? Jika tidak, maka antum tidak menggunakan tidak bisa mendatangkan hujah Berarti bil hawa dengan hawa nafsu. Ya, demikian pula kalau mengklaim ada ulama yang lain yang mendukung had, silahkan tunjukkan hujahnya. Ini yang benar kita minta. Kalau nggak bisa berarti kalian tidak bisa mendatangkan hujahnya. Ada apa kalian sembunyikan namanya? Dan itu pun kalian sudah menyatakan alim ulama tadi tidak mau ikut campur ya sudah. Kenapa? Kan gitu. Berarti juga tidak berarti membenarkan kalian juga kan gitu. Karena dia sudah menyatakan netral, hmm. tidak turut campur. Sementara Syekh Bukhari sudah memutuskan. Itu. Sudah so, Ya? Nah. nah. ya jam leran. Yang lain pada pada punya. Cukup Sat, insyaallah Iva yang lain sudah tidak ada pertanyaan lagi, Zat. Taib. Nam, jazakumullah khairan, Zat. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Kita akhiri sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ala alihi washabbihi wasallam wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.